Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan terhadap kitab Syarah Mandhumah Ushul Fiqh wa Qawaidih. Sekarang kita berada pada halaman 177. Perhatikan baik-baik di situ barakallahu fikum. Mas'alatun permasalahan yang baru. Ana syabun. Aku adalah seorang pemuda, atlubul ilma wa lillahil hamd Aku adalah seorang penuntut ilmu. Alhamdulillah kata orang tersebut. Wa ahrisu ala ikhlasin niyyah lillahi biqadri mustata'ab. Dan aku juga berupaya semangat untuk ikhlas mengikhlaskan niat karena Allah taala sesuai dengan kadar kemampuannya. Walakin akan tapi yang yantabani syu'ur tiba-tiba menimpa pada diriku intaba yang tabu itu pasti menimpa. Akan tapi tiba-tiba menimpa pada diriku syu'ur perasaan-perasaan. Bi anni la akhlis bi anni la akhlis lillah azza wajalla. Bahwasanya aku itu belum ikhlas. Paham belum? Jadi dia seorang pencari ilmu, penuntut ilmu. Dia berupaya semaksimal mungkin di dalam mencari ilmu itu ikhlas karena Allah taala. Tapi tiba-tiba muncul itu, tiba-tiba datang kepada orang tersebut, menimpa pada orang tersebut perasaan-perasaan seakan-akan dia itu belum ikhlas gitu ya. Ma'anni astaghfirullah lailan wa nahara. Masya Padahal aku sudah apa? Istighfar kepada Allah Taala siang dan malam gitu loh. Wa ad'uh dan berdoa kepadanya. An yuwaffiqani lil ikhlas agar Allah Taala memberikan taufik kepadaku untuk ikhlas. Wal an sekarang kata orang tersebut, yantabani khaufun min hadal amr telah menimpa pada diriku rasa takut terhadap perkara ini. Wadnam wadzihuni jazakumullah khairan, berikanlah arahan kepadaku jazakumullah khairan. Ini pertanyaan yang diajukan oleh orang tersebut kepada siapa? Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin. Ya, orang itu minta nasihat, minta arahan. Wadzihuni, berikanlah arahan kepadaku. Nakul kami katakan kata Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin, hada min wasawis syaitan. Ini termasuk bisikan-bisikan setan yang terkutuk. Asyaitanu aduun lana. Kama qala Rabbuna azza wa jalla. Setan itu adalah musuh kita. Setan itu adalah musuh kita. Sebagaimana firman Allah taala, "Inna syaitana lakum aduun fattakhidhuhu aduwa." Sesungguhnya setan itu adalah musuh untuk kalian. Maka jadikanlah dia itu musuh. Faham ya? Ini bisikan setan yang terkutuk ya, hati-hati. Kita lihat. Asyaitanu ya'til insan al-harisa 'ala ta'ah min hadzal bab setan itu terkadang mendatangi manusia yang semangat di atas ketaatan dari apa? Dari bab ini, bisikan-bisikan. Antum itu belum taat. Kamu itu masih belum ikhlas. Kamu itu beramal masih agar dilihat manusia kan? Nah, seperti itu. Bisikan-bisikan itu dilontarkan oleh setan kepada manusia tersebut tujuannya agar meninggalkan amalan itu loh. Paham maksudnya? Wah, ternyata selama ini sedekahnya belum ikhlas Enggak usah sedekah aja lah katanya gitu. Gara-gara bisikan setan tadi itu. Caranya apa kemarin? Caranya solusinya berpaling. Berpaling dari bisikan tersebut enggak usah dipedulikan. Caranya gitu caranya. Kita lihat ya Yaqul, setan mengatakan anta innama sallaitaniyan katanya. Kamu itu salat karena riya. Innama talabtal ilma riyaan. Kamu itu mencari ilmu juga karena riya kata setan. Innama talabtal ilma liratib. Kamu mencari ilmu karena untuk mencari apa gaji Innama talabtal ilma lil martabah. Kamu mencari ilmu karena ingin mendapatkan kedudukan. Wa yufsid 'alaihi ibaratah bi misli takdirat ini. Setan tadi itu merusak orang tersebut ibadahnya dengan apa? Dengan perkiraan-perkiraan yang seperti ini. Paham ya? ya dengan takdir-takdir seperti ini maksudnya dengan apa? bisikan-bisikan seperti ini. Kamu mencari ilmu cuma riya kan? Kamu tadi sedekah karena biar dipuji kan? Nah, seperti itu. Padahal awalnya dari kelas tuh loh. Nah, bisikan seperti itu bagaimana caranya ini? Berpaling. Berpaling dari bisikan enggak usah pedulikan. Paham caranya? Eh, Karena kalau kita ikutin enggak selesai. Ujung-ujungnya malah meninggalkan amalan. Wahana kalau setiap beramal mesti mesti karena riya, enggak usah beramal aja lah. Akhirnya gitu kan? Hati-hati. Kita lihat lagi. Na'am barakallahu fikum kata beliau fal yasta'id billah wal yantahi. Hendaknya dia beristi'adzah, minta perlindungan kepada Allah taala wal yantahi apa yantahi? Meninggalkan dan menyudahi. Paham ya? Wal yantahi, hendaknya dialah segera meninggalkan dan menyudahi. Setelah apa? A'udzubillahi rajim mahum insyaallah? Bisa? Ayo. Dan lihat lagi. Wala yadurruhu dzalika syai'an dan tidak membahayakan bagi dia sedikit pun, tidak membahayakan. Wa yatus syaitanu syaksil mutahawin fa itu 'anit ta'ah. Ya, setan senang ini ya. Terkadang setan mendatangi orang yang mutahawin, yang orang itu merasa bahwa tahawin itu meremehkan, menyepelekan tahawin namanya. Bermudah-mudahan menyepelekan nah barakallahu fikum meremehkan kenapa setan tersebut mendatangi fayusabbitu wa ta'ah. Akhirnya setan tersebut membuat lambat orang tadi dari ketaatan, dari berbuat ketaatan. Yusabbituhu bukan mengokohkan, kalau mengokohkan pakai sabata ini pakai tok ini. Yusabbituhu maksudnya apa? Nama atau fayunam yusabbituhu maksudnya bikin dia itu apa? lambat di dalam beramal ketaatan. Paham ya? Nah, barakallahu fiikum. Naam. Taniat fa yaqul. Setan tadi mengatakan la taf'al hadhihi ta'ah hadhihi sahlan. Enggak usah berbuat taat, ini mudahnya nanti bisa dikerjakan katanya. Paham ya? Enggak usah puasa antum, nanti gampang nanti katanya gitu. Kamu enggak usah sedekah, nanti masih ada uang lagi. Jadi di awal mulanya masuk sedekah, tapi datang setan itu loh. Kamu enggak usah sedekah sekarang aja, nanti ada uang lagi nanti. Akhirnya gitu terus lama-lama enggak -lama jadi sedekah lama-lama tidak tadi sedekah karena bisikan setan yang terputus tadi itu. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Kita lihat lagi. Nah, barakallahu fikum. Hadza naqlun ini gampang ini perkara sunnah ini, gampang. Nanti gampang, enggak usah dikerjakan dulu. al ta'af fi waqtin akhar. Kerjakan ketaatan di waktu yang lain katanya. Nah, ini hati-hati. Ini terkadang masuk pada benak-benak kita ya. Antum atau kita mau salat sunnah, wah gampang itu waktunya masih ada ini Itu dulu aja, nanti masih ada misalkan. Nanti lagi ternyata kebablasan enggak jadi salat itu loh. Karena apa? Bisikan syaitan yang tadi itu. Paham ya? Dia membisik-bisikin, wah ini gampang waktu masih seperempat jam lagi tidur dulu lah, 10 menit. Paham ya? Bisik-bisiknya akhirnya apa? Akhirnya dia larut dengan tidur nanti itu ter akhirnya apa? Tertinggallah yang namanya suatu ibadah. Ini lihat nih contohnya setan. Bagaimana cara memasukin apa? Enam subhatnya, masukkan subhatnya kepada benak manusia. Jangan kamu berbuat ketaatan ini gampang. Hadza naflunil sunnah if'al taaf fi waqtin akhar, kerjakan ketaatan di waktu yang lain katanya. Au hawin alaihi adzan. Atau terkadang setan itu apa? Menganggap remeh untuk orang tersebut suatu dosa. Wah ini kecil, cuma dosa kecil aja gampang. Allah Taala Maha Pengampun katanya. Antum bunuh orang enggak masalah, Allah Taala mengampuni juga itu. Jadi Allah Taala itu ampunannya luas. Pasti diampuni ya. Akhirnya ujung-ujungnya dia bunuh orang juga gitu loh. Kita lihat sini. Wa yaqul innallaha ghafurur rahim sesungguhnya Allah Taala itu Ghafur Rahim, Zat yang pengampun dan penyayang. Wa rahmatuhu sabaqat ghadabah. Dan rahmatnya itu mengalahkan kemurkaannya. Wa ma'asbatalik. Fa hadhihi minal wasawis asyaitaniyah allati yajibu 'alal insan an yakuffa 'anha. Ini termasuk bisikan-bisikan setan yang wajib atas seorang untuk menahan diri darinya. Paham ya? Menahan diri dah darinya. Wa an yasta'idha billahi minasyaitonir rajim dan hendaknya orang tersebut Minta perlindungan kepada Allah dari apa? Godaan gangguan setan yang terkutuk. soal ini ya? Jadi setan terkadang seperti modelnya. Jadi ingin menjerumuskan Bani Adam dengan dua cara tadi itu. Ima dengan cara apa? Membikin lambat dalam beramal ketaatan atau menganggap remeh suatu dosa. Wah itu perkara kecil loh gampang itu dosa dosa kecil nanti ampun Allah Taala kerjakan aja. Jadi nggak masalah nanti Allah Taala kan maha pengampun katanya itu. Kemudian amal ketaatan, wah itu gampang itu perkara sunnah nanti bisa tunda Nanti lagi aja sekarang kerjakan dulu yang lainnya. Seperti itu. Allah musta'an. lihat, wa kasyaka sahabat radhiyallahu anhum ila Rasul sallallahu alaihi wasallam Dan sungguh suatu ketika para sahabat mengadukan kepada Rasulullah alaihi wasallam dzalik seperti itu halnya. Faqala alaihi salatu wassalam setelah sahabat tersebut ternyata apa? mendapatkan bisikan-bisikan syaitan yang terkutuk tadi Naam, Rasulullah mengatakan kepada sahabat tersebut, "Dzaka paling iman." Itu adalah apa? Adalah keimanan yang murni. Karena yang namanya keimanan diuji atau tidak? Diuji enggak? Diuji. Ujian tersebut harus kita perangi itu loh. Berupa bisikan syaitan yang terkutuk tadi itu. Nah, wa amara bil isti'adzah billahi minasyaitonir rajim. Akhirnya Rasulullah merintahkan dia agar beristi'adzah Agar minta perlindungan Allah Taala dari godaan syaitan yang terkutuk. Wal indiha an dan berhenti meninggalkan dari perbuatan tersebut. Maksudnya bagaimana? Berhenti dari bisikan tadi itu. Hindari, tinggalkan langsung. Nah, barakallahu Kita Lihat sini. Famdi fi ibadatik, lanjutkan ibadahmu. Walau qala laka syaitan, walaupun setan berkata kepadamu, Inna innaka mura'in, kamu berbuat itu agar dilihat. Setan ngomong itu biarin aja, enggak usah pedulikan itu loh. Au innaka itu dunia fala yuhimmak. Atau setan mengatakan kamu itu sebenarnya ingin dunia, enggak usah dipedulikan. Fala yuhimmak, jangan kamu pedulikan. Paham Jangan kamu pedulikan, jangan kamu respon, biarkan aja. Mahum soalnya ya, Pak Irsyad? Ini Abdul Aziz, mahum? Eh, bisikan bisa seperti ini, terkadang bikin orang itu lambat dalam beribadah. Karena ngeri ini, kamu beribadah itu cuma dilihat aja kok. nggak usah ibadah aja lah. Wah ini perkara sunnah, setunda nanti aja lah, nggak usah dikerjakan seperti itu. Wah ini dosa kecil loh, nanti Allah Ta'ala ampuni. Seperti itu. Allah musta'anam. Ikhwan fiddin azan wasakumullah kita ambil berikutnya. Qala al-muallif wa thumma haytun nafsi thumma hadithun nafsi ma'fun fala hukma lahumma lam yu'assir amala thumma hadithun nafsi ma'fun fala hukma lahumma lam yu'assir amala artinya apa kemudian sesuatu yang terpetik di benak manusia di jiwa manusia belum terucapkan belum hanya keinginan yang ada di dalam batin dalam hati antum tapi belum terlaksanakan, ma'fun diampuni. Fala hukma lahu tidak ada hukum bagi dia bagi, bagi apa? bisikan-bisikan jiwa tadi itu, malam yu'athir amala selama tidak berpengaruh dengan amalan. Paham belum? Contohnya gini. Ada di benak antum atau jiwa antum wah kayaknya puasanya batal aja lah. Ternyata enggak jadi batal itu loh. Paham ya? Hanya bisikan-bisikan. Nah, itu enggak berpengaruh kecuali kalau sampai mengaruhi amalan antum. Akhirnya antum puasanya pun nggak tenang, kemudian apa? Kemudian rasanya ingin makan, ingin minum gara-gara bisikan tadi itu itu baru berpengaruh. Kalau enggak enggak. Sekedar bisikan jiwa itu belum dihukumi sampai apa? Sampai terwujudkan perbuatannya. Faham belum? Faham maksudnya insyaallah ya? Kan sudah kita lewati. Terkadang orang itu kan enggak ada niatan. Orang yang berbuat kejahatan itu kadang kala dia nggak punya niatan awal mulanya, tapi karena ada kesempatan. faham belum? Karena ada kesempatan itulah dia berbuat jahat. Pencuri-pencuri itu kadang nggak ada niatan mencuri, tapi karena ada kesempatan lah sepi ini Kuncinya taruh situ lagi. Orangnya nggak ada lagi. Nah, awal mulanya dia nggak ada niatan mencuri karena ada kesempatan itu dia mencuri gitu loh. Paham ya? Iya. Nah, barakallahu fiikum. Jadi kejahatan terjadi bukan karena ada niat dari pelakunya terkadang, tapi karena ada kesempatan. Benar kan, Bang? Kadang seperti itu terjadi ya. Orang awalnya nggak mau nyuri, tapi karena uh, ini sepi tokonya, nggak ada orangnya, penjaganya nggak ada lagi, uangnya di atas meja lagi. Nah, Kesempatan ya di situ. Awal mulanya nggak mau nyuri. Nah, ini juga sama. Maksudnya bagaimana? Maksudnya kalau cuma bisikan jiwa itu, itu masih ampuni selama tidak apa? Selama tidak mempengaruhi amalan. Faham maksudnya? Nah, kita lihat lagi. Kalau Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin taala, "Hadzal hawsilatun qawiyyatun bil baitain as-sabiqain." Ini memiliki keterikatan, keterkaitan yang sangat kuat dengan dua pantun yang sudah kita lewati. Paham ya? Nah, pantun ini ada keterkaitan yang sangat kuat dengan dua pantun yang sudah kita lewati. Hadis nafsi, bisikan jiwa, ma'fuun anhu, diampuni. Liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam dikarenakan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha tajawaza an ummati ma hadatsat bihi anfusuha ma lam ta'mal aw tatakallam bih." Masyaallah. Sesungguhnya Allah taala itu mengampuni umatku apa-apa yang terpetik atau muncul di eh, pada jiwanya. Maksudnya terpetik pada bisikan jiwanya. Paham belum? Baru di bisikan jiwa gitu loh ya. Selama belum dia ngerja, selama belum mengerjakan dan belum berbicara dengannya. Baru baru terpetik. Faham nggak teman teman terpetik Abdurrahman? Terpetik di jiwa itu ada sesuatu keinginan tapi belum terucapkan, belum terwujudkan perbuatan. Itu masih diampuni. Alhamdulillah Ibrahim Ibrahim? Ayo na'am. Kita lihat. Wali anna fi fi ini harajan wa masyaqqatan la ta'ti bimithliha asy-syari'ah. Dikarenakan untuk menolak, menolak apa namanya? hawa nafsu, menolak atau menahan bisikan jiwa itu termasuk perkara yang haraj, yang berat. Masyaqqah ada sesuatu yang beratkan, Sulit dan berat. La ta'ti bimithliha asy-syari'ah. Yang syariat itu tidak mendatangkan dengan semisalnya. Qala Allah Ta'ala Allah Ta'ala berkata, "La yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah Ta'ala tidaklah membebankan suatu jiwa kecuali yang dia usahakan yang dia mampu saja. Selebihnya tidak. Fattakullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian kepada Allah taala semampu kalian. Seperti itu keadaannya ya. Aslinya enggak bisa kita na barakallahu fikum untuk membebankan jiwa kita enggak bisa. Maksudnya bagaimana? Enggak diperbolehkan. Harus sesuai dengan kadarnya. Falau anna insana yu'akhad bima tah bima na barakallahu fikum bima tuhaddithuhu bihi nafsuh lakana yul lakana yalhaquhu bidzalika lakana yulhiquhu bidzalika harajun wa masyaqqatun. Artinya apa? Kalau ada orang langsung dihukum dengan sebab apa? Kalau orang itu dihukum gara-gara apa? Gara-gara bisikan jiwa, baru sesuatu yang direncanakan, kalau langsung dihukum, nambar Allah fikum niscaya apa? Akan mengiringi pada dia harajun sesuatu yang susah wa masyaqqatan berat. Paham belum? baru ada rencana, baru terpetik di benak bisikan-bisikan seperti itu langsung dihukum. Berat nggak kira-kira? Berat. Tapi kalau sudah berucap, eh, sudah berucap kemudian berbuat baru ada hukuman. Aslinya seperti itu aslinya. Wala farqa fi hadzal fi hadza baina ibadat wal muamalat enggak ada bedanya. Eh, pembahasan ini enggak ada bedanya baik itu masalah ibadah maupun muamalah. Paham ya? Jadi kalau sesuatu yang masih terpetik di benak, eh, hanya bisikan jiwa itu belum dihukumi sampai dia berucap atau berbuat. sholat. insyaallah. ambar barakallahu fikum. Contohnya antum ada keinginan mau sedekah. Mungkin nggak ada orang datang datang ke antum, jazakallahu khairan, antum sudah sedekah. Atau nunggu sedekah dulu? Nunggu sedekah dulu dan dia belum berucap juga kan enggak mungkin orang datang gitu. Eh, paham maksudnya? Menghukuminya itu karena berbuat dan berucap tadi itu. teman-teman? Eh, kita lihat sini. Na'am barakallahu fikum falau haddatsal insanu nafsahu. Kalau ada orang mengajak bicara dirinya, mengajak bicara maksudnya bisikan jiwanya, ya, bi amrin khatir dengan perkara yang berbahaya. Fa inna hadzal haditsa ma'fun anhu. Bisikan ini pembicaraan yang masih berada di benak atau di jiwa ini ma'fun anhu masih diampuni. Faham belum? Faham belum nih hantalah? Ada bisikan di jiwa, wah ini kayaknya kalau motornya kalau curi bisa nih kelihatannya orangnya nggak ada, kuncinya di situ. Eh, sepi tempatnya sepi lagi. Baru bisikan ini ya, baru bisikan. Baru bisikan. Nah, nah seperti itu keadaannya barakallahu fikum. Itu perkara yang bahaya kan mencuri, perkara yang bahaya, secara syariatnya bahaya. Itu masih diampuni. Masih diampuni ya. Nah, walakin alaihi an yu'rid anhu wa tapi tetap harus dia berpaling gitu loh. Wah, enggak usah ini motornya punya orang haram mencuri. Harus paling dia. Terpaling dari itu wasta'id billah wala yubali dan langsung berlindung Allah taala wala yubali enggak usah pedulikan lagi. Dia belum dihukumi. Paham belum? Nah, barakallahu fikum. Kalau gini dah dihukumi belum? Contohnya dia ada keinginan mencuri. Wah, ini kayaknya pagarnya pendek bisa dinaikin dengan tangga ini. Orangnya enggak ada lagi, uangnya dalamnya miliaran misalkan. Dia mau mencuri ini, dia ngambil tangga. Tangganya ternyata dipakai untuk naik apa patah tangganya. Karena tangganya patah, Akhirnya apa? Suara patah, suara suaranya ketika tangga patah itu kedengaran tetangga-tetangga. Orang pada dua tangga, akhirnya dia nggak nggak jadi mencuri. Gagal mencurinya kan? Tapi keinginan dia sudah terjadi belum? Terjadi baru dimanya, baru pembukaannya, baru naik tangga patah tangganya tadi itu. Sudah dapat dosa belum ini? Sudah dapat karena berbuat. Belum. Hatta walaupun dia baru bawa tangga gini, bawa tangga, orang kecunangan ketahuan orang, orang dia lempar gitu, dapat dosa belum? Sudah karena sudah ada perbuatan ya. Kalau baru rencana, wah kayaknya kalau dicuri banyak uang di dalam rumah itu kalian wah, haram ternyata mencuri. Enggak boleh, enggak boleh. Enggak boleh. Enggak jadi nyuri dia. Enggak jadi dia, enggak jadi nyuri. Ini berdosa belum? Belum karena sudah tepis sama dia, tepis dilawan dan kalah bisikan tadi itu loh. Faham belum ini? Irbat. Ayo, kita lihat sini. Kata beliau, Wamin min amsilati hadhil qaidah termasuk contoh daripada Kaedah kaidah ini satu Yakun insanu fi salatihi namu yuhaddits nafsah. Ada orang di dalam salatnya dia mengajak bicara dirinya, maksudnya ada bisikan jiwa. Yaqulu masalan sebagai contoh dia mengatakan maratu ala fulal wa sallamtu alaihi, aku berjalan melewati si fulan dan aku ucapkan salam kepadanya. Wa sa'altuhu dan aku berkata kepada dia kaifa haluk wa akhbaruk, bagaimana kabarmu, keadaanmu? Ha? Nah, barakallahu fikum. Kemudian wa wa qadimali al akal kemudian dia menyuguhkan kepadaku makanan wa qultu bismillah kemudian aku katakan bismillah summa kharajtu kemudian aku keluar wa qultu na'am dan aku katakan kepada dia akramakallah ya, semoga Allah memuliakan engkau hada hadisun nafsin ini termasuk apa termasuk pembicaraan jiwa jadi antum itu ketika salat bayangkan itu loh Allahu akbar bayangkan kemarin kan ketemu sebulan dikasih roti tak makan rotinya Kemudian setelah itu ucapan mereka dia jazakallahu khairan. Itu terpetik semua di apa di jiwa antum itu loh. Maksudnya itu memikirkan sesuatu itu loh. Hadis nasi itu kan pembicaraan jiwa itu. Jadi antum nggak bicara, nggak mengucapkan, cuman tahu nggak antum bayangkan? Antum gini aja, bisa nggak bayangkan dengan jiwa antum? Kemarin ketemu sebulan dikasih makanan gini gini gini. Antum tak tahu mengucapkan bisa nggak? Bisa. Nah itu maksudnya, bisikan jiwa tadi loh. Bisikan jiwa, ucapan jiwa tanpa antum ucapkan lafaz antum tanpa antum mengerjakan itu cuman baru bisikan wah besoknya hari Ahad ziarah ke fulan fulan fulan enggak dikasih makanan misalkan Ah, bisik-bisikan seperti itu loh nah seperti itu bagaimana kalau belum terwujudkan belum ter, belum berbuat ya masih diampuni kita lihat sini hadza hadithun nafsin law annana mu'akhadhu law annana mu'akhidhuna bidzalik Lau annana mu'akhaduna bidzalik lakan salatuna tabtul. Kalau seandainya kami atau kita dihukum dengan sebab bisikan atau ucapan jiwa tadi itu dihukum, lakanat salatuna tabtul. Niscaya salatnya batal. Ya enggak? Kalau dihukum baru baru rencana-rencana sudah dihukum, batal enggak salatnya? Batal enggak? Batal. Rencana itu kan belum terwujudkan. Rencana itu kan masih berada di benak, ya enggak? Di jiwa itu loh. Baru apa istilahnya apa? Teragendakan itu loh Faham belum? Tapi belum terwujudkan. Faham maksudnya? Seperti itu. Kita lihat sini. Li'annahu kalamun adamiyin. Eh, dikarenakan itu eh, ucapan ucapan ucapan adamiyin ucapan manusia gitu loh. Walakin alhamdulillah la nu'akhad bihi. Akan tapi alhamdulillah segala puji Allah la nu'akhad bihi kita tidak dihukum dengannya. Faham belum? Kita tidak dihukum dengannya karena belum terwujudkan. Baru rencana di dalam apa? Di dalam nah barakallahu fikum hati atau di dalam jiwa antum merencanakan sesuatu yang bahaya misalkan. Paham belum? Ada rencana. Wah, besok ini kan liburan, ustadznya enggak ada. Anak mau beli pilok at ah, sore sore temboknya. Baru rencana. Baru rencana itu ya. Kemudian anak datang, datang ke antum, antum mau ngapain tadi? Mau nyoret tembok ya? Anak nggak bisa menghukum yang belum diucapkan, kecuali dia mengucapkan. Anak berhak menghukum nggak masalah kan terucapkan. Terucapkan tersebar kemana mana si fulan itu ingin beli pilok, mau nyoret tembok, masjid misalkan. Itu baru benar kalau dihukum, tapi kalau belum diucapkan anak datangnya antum. Abdullah, contohnya aja. Antum mau beli bilak ya? Karena kan bingung juga kok tahu dari mana nih ya Kalau seperti itu anak keliru, anak hukum antum posisi belum diucapkan, belum ada perbuatan, enggak benar. Karena anak enggak tahu isi hati orang itu. Tapi kalau sudah ucapkan, terucapkan rencana yang jahat, yang jelek tadi terucapkan sampai ke telinga Nah, mudaris misalkan kemudian dihukum itu dia berhak. Karena apa? Karena sudah merencanakan kejelekan dan terucapkan. Faham belum? Kalau hadis nafsi itu belum terucapkan, baru ada di benak itu loh. Faham enggak Abdullah antum? Abdullah? Mafhum? Eh. Abdullah Maras? Paham enggak? Antum Abdullah Aziz? Wah, seperti itu perlu diperhatikan. Nah, jangan sampai gagal paham ya. Nah, barakallahu fiikum seperti itu. Kita lihat lagi. Lau anna insanan haddatsa nafsahu annahu say'nam sayu'tik abdah kalau ada orang merencanakan mengajak bicara dirinya, merencanakan untuk membebaskan budaknya. Ausa sayuke baitah atau dia ingin mewakafkan rumahnya. ausa yutalliq imra'atah, imra'atah atau dia ingin menceraikan istrinya. Fa inna dzalika la athara lahu, enggak ada pengaruhnya. Baru rencana. mau salah Pak saya, Ewa, baru rencana ini belum terwujudkan, belum terlaksana, belum terucapkan, baru rencana. Ini enggak pengaruh, enggak ada pengaruh sama sekali. Mahum salahnya Husain. Nah, jadi perlu diperhatikan ya bedanya ya. Kalau sudah terlaksana terucapkan berarti sudah ada. Tapi kalau belum, itu baru apa? Baru bisikan-bisikan atau istilahnya nah, pembicaraan di jiwa itu belum dianggap. Law haddatsa nafsahu bi annahu sawfa nam ya'uq walidayhi aw yaqta' rahim aw nam yaqta' rahimah. Kalau terpetik di benak, perhatikan ini ya ada pembicaraan jiwanya atau dirinya bahwasanya dia ingin durhaka kepada kedua orang tuanya. Perhatikan ini, ingin durhaka kepada kedua orang tuanya. Au yaqta rahimah atau ingin memutuskan hubungan silaturahmi. Faqala kemudian diberkata masalah sebagai contoh, "Hada abi at'abani falan adhab ilaihi." Bapakku ini bikin aku capek, bikin aku kesel, aku nggak akan pergi ke ke dia. Paham belum ini saya nih contohnya? Paham? awal Nah, barakallahu Bapak aku ini bikin capek aku aja. Aku tidak akan apa? Tidak akan pergi kepadanya. Walan usallim alaihi enggak akan ucapan salam. Ini baru apa? Baru berada di benak itu loh. Nah, barakallahu fikum baru ada di pembicaraan jiwa, belum terucapkan terucapan dan belum terlaksana. Mahum Eh, Ayo kita lihat lagi. Falan asila falan asilahu bimal Iman aku enggak akan menyambung rahmi dengan harta atau dengan uang. Ewa, yaqul hadza fi nafsihi ini baru diucapkan di jiwanya. Rencana. Tahu rencana Husain? Rencana itu terucapkan belum? Belum. Nah, ini belum ter terucapkan ya. Laki lam yarkan ilaihi bal huwa haditsun nafsin faqat. Tapi dia belum melaksanakannya, eh, tidak nah belum terlaksanakan perbuatan tersebut dan hanya ucapan jiwa saja. Fa inna hadza la enggak dianggap. Yang seperti ini enggak dianggap. Wala athara enggak ada pengaruhnya. Wala yuk wala yuktab alaih dan tidak ditulis padanya suatu dosa. Ma'anna ma tetapi bihi suh min kaba'ir dzunub. Persamaan dengan itu bahwasanya semua yang muncul pada pembicaraan jiwa itu merupakan dosa-dosa besar, tapi belum tercatat di situ. Karena baru suatu rencana yang belum terucapkan, belum terucapkan, belum terlaksanakan. Paham belum? Nah barakallahu fikum. Kalau sampai terlaksanakan baru itu loh. Dosa besar semua itu kan. Maksudnya yang terucapkan yang terucapkan di benak tadi itu yang eh barakallahu fikum terencanakan nih jiwa tadi itu, itu kan termasuk dosa besar. Tapi belum dihukumi gitu loh. Sampai kapan menghukumnya? Sampai dia bisa mungkin mengucapkan atau berbuat. Paham maksudnya? Paham? Ayo. Kita lihat dikit lagi. Walau haddatsa nafsahu an yashrabal khamra fa innahu la athara lidzalik. Kalau terpetik di benak jiwanya mengajak bicara. Maksudnya maksudnya maksudnya bagaimana? Baru bisik-bisik secara jiwa gitu ya. Nah, baru kalau fikum, baru ada rencana, belum terucapkan, belum terlafatkan juga, ingin minum khamr. Ingin minum khamr. Ini enggak pengaruh, enggak ada pengaruh. Paham ya? Enggak ada pengaruh pada pembicaraan jiwa tersebut. Wala isma bihadzal hadis dan dia tidak dapat dosa dengan apa? Dengan suatu bisikan yang terucapkan di benak tadi itu. Baru terucapkan di benak ya. Baru diucapkan di dalam jiwa, belum diucapkan dengan lisan. Paham maksudnya? Nah, Ini belum dihukumi dosa. Walau hatta sanafsahu an yasri Kalau seandainya mengajak bicara dirinya untuk mencuri, walakinahu lam yasri bi annahu la athar Tapi dia enggak jadi mencuri, enggak belum mencuri. Maka enggak ada pengaruh juga ini walai asambihi enggak dosa juga dengan sebab apa? Fisikan tadi itu. Wa daliluhu al hadis sabit bal apa itu? Bal man hamma bisayyi'ati summa tarakaha lillah ta'ala Allah hasanatan kamilah masyaallah. Dalilnya adalah hadis yang kita lewati. Bahkan apa man hamma ini, man hamma. Barang siapa yang berkeinginan kuat bisayyi'ati dengan suatu kejelekan, Mahum soal ini, Pak Irsyad. Summa tarakah kemudian dia meninggalkannya lillah karena Allah taala. Kata Allah hasratan kamilah. Allah taala mencatat Allah taala mencatat bagi dia apa? kebaikan yang sempurna. Karena baru rencana itu loh. Baru rencana keinginan berbuat jelek tapi apa dia meninggalkan karena Allah taala. Bukan karena gagal. Belum. Kalau dia ada rencana kok meninggalkan karena gagal, karena enggak ada peluang, karena enggak ada kesempatan, dia ada tercatat dosa belum? Kalau seperti itu, sudah. Tapi ini lain. Dia meninggalkannya karena Allah taala. Awal mulanya gini. wahana ini malam Jumat ini mau mencuri lah. Rencana itu, di benak itu mencuri. Ternyata nggak ada alatnya. nggak ada alatnya, kemudian e, barakallahu nah kondisinya tidak mendukung, akhirnya dia nggak jadi mencuri. Bukan karena Allah taala ya. Ini dia berdosa nggak seperti ini, adalah Berdosa. Yang kedua, wahana mau mencuri malam Jumat. Ternyata Begitu datang malam dia sadar, wah oh, ternyata mencuri itu dosa. Enggak boleh haram. Bahkan hukumnya dalam syariat dipotong tangannya. Wah, nah ninggalkan karena Allah taala. Nah, dicatat dosa nggak tadi? nggak dicatat dosa, bahkan dicatat kebaikan sempurna tadi. Ya nggak Kebaikan yang sempurna. Jadi bedakan ya, ada dua jenis berarti kesimpulannya. Meninggalkan kemaksiatan ada dua macam. Pertama, meninggalkan kemaksiatan karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala maka apa? Dia di apa? dikasih pahala sempurna. Yang kedua, meninggalkan kemaksiatan karena enggak ada apa? Karena enggak ada kesempatan, enggak ada sarana, enggak ada faktor yang mendorong. Paham belum? Paham maksudnya nih, handalah. Yang seperti itu apa? Dia tetap berdosa. Mau mencuri enggak jadi mencuri karena enggak ada tangganya. Paham ya? Mau mencuri motor enggak jadi karena apa? Motornya kuncinya enggak bisa dibuka. Paham ya? Pakai kunci ini di obrak abrik obrak-abrik enggak bisa-bisa. Paham ya? Nah, dia mau mencuri telur telur tetangganya, telur ayam tetangganya dia mau mencuri. Ternyata baru datang itu ayamnya keyak-keyak. Oh keyak Ayamnya bunyi, gak jadi mencuri dia. Dia tetap dapat dosa kan situ? Dapat dosa karena udah rencana dan dia laksanakan walaupun gak berhasil itu loh. Faham maksudnya nih Ibrahim? fikum. Tapi kalau dia meninggal karena Allah taala, bukan karena gak ada kesempatan tadi, dia dapat pahala yang sempurna, ditulis kebaikan yang sempurna tadi na'am. Amma idza ahdatha amalan bil qaul aw bil fi'l fala syakka annahu bihi hasba ma taqtadihi al adillah syar'iyyah ya kan ini. Adapun kalau seandainya dia melakukan suatu amalan dengan ucapan atau perbuatan, maka enggak diragukan lagi bahwasanya dia akan dihukum sesuai dengan apa yang dituntut oleh dalil syar'i. Berarti sudah terucapkan ini, sudah terucapkan. Sudah berbuat belum? Sudah berbuat. Yang tidak dihukum tadi kalau baru rencana. Paham ya? Yang tidak dihukum tadi yang baru baru rencana. Nah, barakallahu fikum baru rencana belum terwujudkan dengan perbuatan, belum terucapkan baru rencana. Faham saya? Faham soalnya? Eh, mana barakallahu fikum seperti itu. Kita lihat walihada qala nadim oleh karena ini An-Nadim berkata, "Malam yu'athir amalan." Selama tidak berpengaruh kepada amalan. Maksudnya sesuatu yang terpetik di benak tadi itu, yang baru rencana tadi itu, diagendakan tadi itu, belum mempengaruhi amalan, belum berbuat itu loh. Paham belum? Antum ketika mau kerja, contohnya antum dapat borongan lah, bikin apa masjid. Diagendakan, rencanakan. Nanti bentuknya seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini. Rencana antum itu belum terucapkan, belum belum belum belum terlaksanakan. Digaji nggak antum? Nggak digaji gitu loh. Paham belum? Kapan gajinya? Kalau sudah terlaksanakan. Faham ini Hussein? Eh, mana? Kita lihat sini. Ya itu kan kalau masalah dunia ya. Kalau masalah akhirat sama aja. Kalau antum baru kita belum terpetik di benak kita ingin berbuat suatu dosa tapi belum terlaksanakan bahkan enggak jadi ya berarti enggak dihukum itu. Dalam sini. Yakni malam yakun ala isri hadis nafsi amal. Maksudnya selama Nah barakallahu fikum maksudnya selama di perjalanan bisikan jiwa atau ucapan jiwa tadi belum ada amalan. Itu enggak dihukum. Fa idza Faidah asar hadis nafsi amalan kalau ternyata pembicaraan jiwa itu mempengaruhi amalan fa huyuk yu'tabar dzalikal amal maka dianggap amalan tersebut alladzi natij alladzi natija an hadis nafsi yang muncul yang dilahirkan dari apa bisikan atau pembicaraan jiwa tadi itu Faham belum jadi hukumnya kapan Isa Hukumnya kalau sudah berbuat atau baik dengan perbuatan maupun dengan ucapan. Adapun kalau masih bisikan-bisikan pembicaraan jiwa, diampuni atau enggak Abdullah? Eh? Diampuni karena belum terlaksanakan. Nah, ambar kalau figur seperti itu. Yang terakhir faedah. Perhatikan faedahnya ini. Al-farqu bainal amal wa fa'il. Apa sih perbedaan antara amalan dan perbuatan? Kan mirip amalan perbuatan, perbuatan amalan. Antum beramal berbuat, ya enggak? Antum berbuat amalan. Bedanya apa? Al-farqu bainal amal wal fi'l. Annal amala idza utliqa fa innahu yashmal al-qawl fi'l masyaallah. Bedanya bagus sekali ini. Perbedaan antara amalan perbuatan. Kalau amalan itu kalau diitlakan ini adalah suatu amalan diitlakan gitu, mencakup padanya ucapan dan perbuatan. Ya enggak? Amalan ada ada bentuknya apa? Amalan, ucapan, ada bentuknya apa? Perbuatan itu loh. Paham belum? Ai alqaul bil lisan wal amal bil arkan. Ucapan dengan lisan dan amalan dengan anggota badan. Wa amal fi'il, adapun perbuatan. Fa wa khasun bi fi'li harakatil jawarih. Seringnya kalau perbuatan itu khusus untuk apa? Perbuatan gerakan jawarih, gerakan apa anggota badan. Paham belum? Antum sudah beramal belum ya, Amalan apa? Amalan ucapan atau amalan perbuatan? Antum udah berbuat ya, akhi. Berbuat tuh seringnya berkaitan dengan anggota badan. Paham belum? Salat, berbuat. Ya enggak? Walaupun maksudnya beramal itu enggak. Amal itu lebih umum gitu intinya. Paham ya? Berarti yang lebih umum yang mana? Amal. Amal itu mencakup amalan hati, amalan lisan, amalan jawarih. Tapi kalau perbuatan itu seringnya identiknya itu dengan apa? Dengan perbuatan apa? Anggota anggota badan. Paham ya? Itu barakallahu fikum. Nasallaha assalamat salamata afiyah Adapun permasalahan yang berikutnya insyaallah pada pertemuan yang akan datang. Walhamdulillahirabbil alamin.